ada lagi dosa diampuni karena niki memikirkan nasib fakir miskin peduli fakir miskin ngoten ngeten niki nggak sempat istighfar pun dosa ya diampuni jenengan Pak Rektor ngeten niki ana arek Madura nggak bayar SPP ra kuat tak penapa pun <laughs> tapi lek bolak-balik Ngapura ya bangkrut kampusnya Selama bisa dimaafkan, dimaafkan. Oh, ini wis dosane entek wis. Dosane entek. Pun hadis riwayat Imam Bukhari. Lanjut. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Haudi masih ratu syahrin. Telaga kausarku Nanti di Padang Masar ada telaga Kautsar, situasi panas, asal sampean diizinkan datang ke situ dan minum, maka menjadi segar dan enggak akan haus selamanya. Enggak akan haus selamanya. Telaga Kautsar saya masih rotu syahrin. Kalau semen kepingin renang dari tepi ke tepi, itu satu bulan baru dari tepi nyampe tepi. Pirang kilo, pinten angkatan laut, enten beten Renang satu bulan itu berapa kilo? Rongatus kilo paling atau lebih. Nah telah telaga kausar itu lebarnya dia diameternya dari tepi ke tepi itu andai jalan kaki, andai renang satu satu bulan. Wa zawayahu dan sisi-sisinya sisi sisi sisi sisi sisi sawaun sama berarti piro panjangnya kira-kira wis ombo wis andai renang satu bulan itu mencapai 300 kilo Berarti masing-masing sisi 300 kilo. 300 kilo kali 300 kilo biro. Biro. 300 kilo 3 juta, 9 juta. Hah? Masuk 90 ribu. Enten? 300 kilo. Berarti 90 ribu kilo. Loh, lamu ndak musret. 300 kilo kali 300 kilo. Lah 300 kilo lebih banyak daripada 90. 90 ribu kilo maksudnya. 90 ribu kilo. Alah nggih. Ombo wes. Oke. Jadi 300 itu kira-kira kan Malang Banyuwangi 300 ya. Ya. Nah, ini ya Jawa Timur inilah telah kakal tadi sak Jawa Timur. Ngono raisa ngombe kebacut wonge. Artinya Rohman Allah itu sangat luas, syafaat Nabi juga, juga sangat luas. Sebegitu luas dan banyak mendapat peluang mendapat syafaat. Lek sampean rauleh kebacut. Wong sak monambone iso gak iso Telaga Kausarku perjalanan satu bulan. Sisi-sisinya sama. Wa ma'uhu abiyat minal laban airnya putih bening melebihi air susu. Warihuhu atyab minal miski. Baunya wangi, segar, seger. Segar dan wanginya melebihi minyak misik. Wakizanuhu kanuju sama. Jumlah kus, jumlah kendi-kendinya untuk ngambil itu. Ngambil, disokni, kendi-kendinya. Itu sejumlah bintang di langit Man yasrab minha fala yadhma abadan. Barang siapa minum dari telaga kausar itu fala yadhma abadan, maka dia tidak akan haus selama selama lamanya. Mana? Rawahu Syaikhani riwayat Imam Bukhari Muslim. Makanya yang sering baca solawat biar Nabi mensyafaati Sapa lagi? Jamaah sabilillah ngene ngombe. Heres. Eh, yang jelas syaratnya harus iman. Terus sebisa-bisanya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi bid'ah, keyakinan-keyakinan bid'ah, faham-faham bid'ah, faham sesat, jangan diikuti. tetap garis lurus, mengikuti sunnah itu namanya ahlus ahlus sunnah. Ngikuti sunnah. Bahasa Arabnya ahlus sunnah. adalah Syaratnya itu. Dalam sahih muslim, itu Nabi bersabda begini, Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamah urran muhajjalin min atharil wudu. Saya kata Nabi, di hari kiamat nanti memanggil umatku, ayo umatku, umatku, umatku, umatku, Ditanya sahabat, sama apa kenal? Kalau dengan kami-kami sahabat, panjenengan kenal. Tapi dengan jamaah-jamaah belimbing apa Nabi kenal? Wong Nabi sudah wafat, sampean baru lahir. Kanjeng Nabi katanya nanti di hari kiamat manggil umatku sini, umatku sini, silahkan minum. Sahabat nanya, zaman kok manggil-manggil apa kenal? Ya kan? Kalau dengan sahabat, Nabi sempat kenal. Dengan Abu Bakar kenal, tapi dengan Marzuki apa kenal? Terus Nabi jawab, wow ada tandanya sahabat saya itu. Apa wajahnya bercahaya, tangan kaki bercahaya. Karena setiap waktu kena air, air wudhu. Ketika melihat seseorang, wajahnya bercahaya, tangan kaki bercahaya, berarti umatnya dah dipanggil. Ta'al, ta'al, ta'al, sini minum, sini minum. Ternyata mereka dihadang malaikat. Enggak oleh. Kon enggak oleh ngombe. Lo kenapa Musa dipanggil Nabi? Enggak oleh. Nabi pun protes, itu umat saya. Itu umat saya kok enggak boleh. Inna la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad memang umatmu sergap sholat. Tapi sambil enggak tahu mereka itu ahli bid'ah. Mereka itu ahli ahli bid'ah suka melakukan yang bin'ah bin'ah. Gak terima sholat maghrib telung rokaati. Aku mas sholat maghrib sebelas rokaat mas. gak ingin batas sakar PDW. Mohon aku lihat peringatan 17 Agustus mas. Tak jak sholat pitulas rokaat. Sholat apa? Usoli sunatan lidhikrol istiqlal. Niat ingsun sholat peringatan apa, kemer dekan Allahu Akbar. Enggae salat sakarepe dhewe. Enggae ibadah yang Nabi tidak men tidak mensyariatkan. Tidak mensyariatkan itu ya tidak melakukan atau tidak memerintah atau tidak menyuruh sahabat melakukan namanya tidak mensyariatkan.